الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita masuk ke bab berikutnya Al-Hadi wal Arba'un Qaulillah Ta'ala Bab Qaulillah Ta'ala Fala taj'alu lillahi andadan Wa antum ta'lamun Maka janganlah kamu jadikan membuat tandingan-tandingan untuk Allah padahal kamu mengetahui An-Nid Qala Ibn Abbas fil ayah al-andab jamak dari nid wa huwa nadhiru sama dengan masil nadhir Ini maknanya nid. Yang serupa, yang setara sama juga seperti itu kuf kufwan kufan itu juga masuk dalam pengertian pengertian nid. Nah di sini <clears throat> larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat tandingan nasirah fi siyaqin nahi. Isim nasirah yang ditandai dengan tanwin dalam susunan kalimat negatif larangan dan ataupun kalimat negatif itu bermakna umum. Bermakna umum. Sehingga Pengertian nid di situ tidak hanya terbatas dalam masalah uluhiyah. Tidak terbatas dalam masalah ulu uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam semua hal yang terkait dengan Allah. Nah, Apalagi di awal ayat ini, ini yang dikatakan oleh para ulama, perintah pertama yang kita dapatkan di dalam Al-Quran, perintah pertama syarahah perintah adalah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, fa'budu rabbakum alladhi khalaqakum wal min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tersebut Kata para ahli tafsir, kalimat "Ubudu rabbakum alladhi khalaqakum" alladhi khalaqakum itu sifatum kasyifah namanya. Nah, sifat yang melekat juga. Nah, Artinya sifat yang melekat pada pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadaannya, itulah Rob kamu. Alladzi khalaqakum waladina min qablikum nam waladina min qablikum. Alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Dan nah, ini tujuan tujuan ibadah secara umum perintah ibadah kepada Allah itu adalah supaya mereka yang melaksanakannya menjadi orang yang bertakwa. Orang-orang yang mendapatkan perisai tameng untuk menyelamatkan dirinya dari murka dan adab adab Allah. Itu ibadah. Itu secara umum. Secara khusus banyak Allah sebutkan. Di antaranya seperti dalam sholat atau puasa kutiba alaikum siyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah. Kemudian Allah menerangkan tentang sifatnya. Subhanallah di dalam Al-Qur'an isi Al-Qur'an ini seluruhnya berisi tentang tauhid. Berisi tentang tauhid. Iman tentang Allah Subhanahu wa taala yang kita tujukan kepadanya semua bentuk peribadatan ketaatan dengan Allah terangkan sifat-sifatnya sampai dikatakan oleh para ulama di antara hikmah dan tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu tidak akan sempurna sampai kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya? yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah memperkenalkan diri dalam ayat-ayat yang muhkamat. Dalam surat Al-Fatihah. Dalam ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Ayatul Kursi. Dalam surat yang ta'adilu sulus Al-Quran. Dalam nah, surat yang setanding dengan sepertiga Al-Quran. Allah memperkenalkan dirinya. Supaya apa? Supaya manusia yang Allah ciptakan dengan kedua tangan yang mulia tidak serupa dengan tangan makhluk dan apapun. Yang hanya Allah tahu yang tahu bagaimana kaifiatnya, itu Allah istimewakan untuk agar agar mereka beribadah kepada Allah dengan nah, sempurna. Semakin mereka mengenal Allah, semakin besar rasa cinta mereka kepada Allah, semakin kuat dorongan mereka untuk mengabdi kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Karena orang yang cinta kepada sesuatu, dia akan taat kepada sesuatu yang dia cintai. Dia rela menjadi budaknya. Rela dia menjadi budak dirham karena dia mencintai dirham. Rela dia menjadi budak dunia karena dia mencintai dunia. Apapun akan dia korbankan untuk mendapatkan harta. Apapun akan dia korbankan untuk mendapatkan dunia. Walladzina amanu ashadu hubban lillah. Dan orang yang beriman itu sangat-sangat besar cintanya kepada Allah. Karena mereka kenal kepada Allah. Karena mereka kenal kenal Allah. Allah terangkan di dalam Al-Quran tentang identitasnya, nama-namanya. Dari nama-nama itu muncul sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Itu diterangkan oleh Allah dalam ayat-ayat yang tidak mungkin bisa ditarik kemana ke sana sini makna maknanya jelas Allah yang menciptakan kamu Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kamu Allah dijalalakumul arda ayat berikutnya di awal ayat ini yang telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan pijakan dalam ayat yang lain Allah terangkan bagaimana Allah menghamparkan bumi itu untuk mudah. litas luku minha subulan fijaja. Untuk kamu langkahi, untuk jadikan jalan buat kamu. Dimudahkan oleh Allah. Untuk kamu membangun di atasnya, bercocok tanam di atasnya. Wassama abina'a. Yang Allah jadikan yang yang telah menjadikan pula langit-langit itu sebagai bina kal Kubah seperti kubah kata para ulama. Nah, tanpa tiang Allah jadikan semuanya berlapis tujuh langit, tujuh bumi. Wa مِنَ السَّمَاءِ sama'i فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ bihi رِزْقًا لَكُمْ Dan Allah turunkan dari langit hujan yang dengan hujan itu Allah keluarkan dari bumi itu tadi tumbuhan-tumbuhan sebagai rezeki buat kamu. Setelah kamu tahu Allah lah yang seperti itu. Hanya Allah yang mampu menciptakan kamu menciptakan orang-orang sebelum kamu. Hanya Allah yang mampu menciptakan membuat bumi ini terhampar demikian indahnya, demikian luasnya, Nah, sehingga kamu betul-betul dapat melangkah di atasnya, membuat, membangun, bercocok tanam di atasnya, berkembang biak di atas bumi tersebut. Allah tundukkan lautan untuk kamu, sungai-sungai, pohon-pohon, gunung-gunung, angin. Dalam ayat yang lainnya, dalam ayat berikutnya, dalam ayat 160-an. Di dalam ayat ini kemudian setelah Allah meneraskan kekuasaan rububiyahnya, semua itu adalah Allah yang membuat maka fala taj'alu lillahi dan wa antum ta'lamun. Jangan kamu buat untuk Allah itu tandingan. Padahal kamu tahu tidak ada yang mencipta selain Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Tidak ada yang membuat bumi ini demikian indahnya terhampar untuk kamu injak, untuk kamu buat jadi jalan, untuk kamu nah membangun di atasnya, untuk bercocok tanam di atasnya, berkembang biak di atasnya selain Allah tidak ada. Maka jangan kamu buat tandingan dalam hal apapun. Nah, lebih-lebih dalam masalah uluhiyah. Nah, jadi kalau kamu sudah tahu mengikrarkan dari sinilah para ulama mengambil dari ayat-ayat yang seperti ini yang sudah kita lewati dalam surat Saba ayat berapa 21 atau 22 atau 26. Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama' atau fil ardi fis samawati wala fil ardi Wa ma lahum fihima min syirk wa ma lahum minhum min zahir. Allah katakan itu tuh memangkas dari yang besar. Siapa pemilik alam ini, pencipta penguasanya? Allah. Tidak ada yang memiliki selain Allah. Tidak ada yang menguasai selain Allah. Tidak ada yang mengatur selain Allah. Diajak untuk berpikir manusia itu dengan fitrah yang sudah ada di dalam hati mereka ketika mereka diambil sumpah mereka diambil persaksiannya alastu bi rabbikum kita semua sudah menyatakan di hadapan Allah bala syahidna betul kami bersaksi engkau adalah Rabb yang menciptakan kami betul kami bersaksi engkaulah yang telah mem memelihara kami menjaga kami memberi rezeki kepada kami menundukkan alam semesta ini untuk kepentingan kami itu pengakuan kita di hadapan Allah sebelum kita keluar dari rahim ibu kita Supaya nah, kita jangan jadi orang-orang yang lalai. Nah, Allah tampil di dalam ayat itu supaya jangan ghafil kita dengan hal ini. Bukan lupa. Kalau lupa dimaafkan oleh Allah. Kalau betul lupa, tapi lalai, sengaja tidak peduli. Nah, dalam ayat yang semisal itu, Allah runtuhkan pegangan sandaran orang-orang musyrikin sampai kiamat sampai kiamat. Allah runtuhkan mulai dari yang paling besar. Kalian apapun yang kalian sembah selain Allah, yang kalian tunjukkan doa kepadanya selain Allah, kalian sebut-sebut nama mereka di dalam doa-doa kalian. Apakah itu ahlul badar? Apakah itu nabi? Apakah, apakah itu para malaikat? Kiai-kiai, para alim ulama, habaib, jin-jinnya sekalipun mereka la yamlikuna mithqala dzarratin fil samawati wala fil ardh sama sekali tidak memiliki, tidak menguasai apapun di alam ini sebesar biji zarrah, walaupun sebesar biji, biji zarrah. Nah, bahkan dalam ayat yang lain Allah tegaskan, ma yamlikuna min qitmir. Setipis kulit aring pun tidak mereka kuasai, tidak mereka memiliki, tidak mampu untuk mereka buat. Apa yang dimiliki oleh makhluk? Mereka memiliki tapi itu titipan dari Allah. Yang nanti akan Allah tanyai, Allah mintai bertanggung jawabannya dengan apa yang dititipkan oleh Allah. Apa yang kita miliki? Semua yang ada di alam hitam, semua yang ada pada diri kita ini adalah ciptaan Allah. Bagaimana tinggal bagaimana kita menggunakannya. Maka siapkan jawaban. Setelah runtuh. Nah, memang apa yang disembah selain Allah, apakah itu para nabi yang didatangi, dimintai syafaatnya, bukan mereka pemiliknya. Minta rezeki, bukan mereka pemiliknya. Tidak bisa, tidak mereka tidak berkuasa, tidak memiliki secara terpisah. Artinya apa? mereka yang diseru oleh orang-orang musyrikin itu yang katanya mereka mendapatkan rezeki padi mereka berlimpah panennya karena Dewi Sri. Dewi Sri itu siapa? Diakah yang menciptakan alam semesta? Diakah yang mengatur alam semesta? Paling-paling yang mereka akan mengatakan itu oh itu cuma sebab ini semua memang Allah. Allah mengizinkan itu sebagai sebab Syariat Islam menyatakan itu sebagai sebab, syariat Nabi yang mana menyatakan yang seperti itu sebagai sebab? Sejak zaman Nabi Nuh, tidak ada yang seperti itu sebagai sebab. Bahkan ini yang menjadi ide kesyirikan. Secara terpisah mereka la memiliki min qitmir sama sekali tidak memiliki apapun walaupun sedikit kulit hari. Gugur satu sandaran mereka, runtuh Kemudian mungkin kalian memanggil, kalian berdoa kepada makhluk-makhluk tersebut. Kepada orang-orang yang kalian sebut-sebut namanya di dalam doa kalian, dalam pujian-pujian kalian, sanjungan-sanjungan kalian. di dalam khasidah burdah. Maliman aludu bihi siwaka. Tidak ada aku sampai tempat aku berlindung, mendapatkan manfaat. Selain kepadamu, wahai Nabi. Sanjungan Kalau itu sanjungan. Ini tidak pantas dan Rasulullah tidak riba. Apalagi kalau itu sebagai pernyataan doa. ucapan doa. Lebih-lebih lagi. Yang kedua, diruntuhkan juga oleh Allah. Walang wa fihima min syirk. Mereka di dalam alam semesta ini, di langit dan di bumi ini tidak punya syirk, tidak punya andil bersama Allah. Mungkin kalian menganggap bahwa nabi, malaikat, orang-orang soleh, para wali yang istilahnya mereka ada wali kutub, ada Abdal, ada ghaus. Itu kalian anggap barangkali, mungkin kalian anggap itu punya andil bersama Allah menciptakan alam semesta. Punya andil di alam semesta, mengatur alam semesta, mengatur kepentingan makhluk yang lain. Allah runtuhkan wa ma lahum fihi ma min syirk. Mereka tidak punya andil di alam ini mengatur mencipta. Tadi bertanya ini secara terpisah, bukan mereka mencipta. Allah sudah menyatakan segala sesuatu selain Allah adalah alam, makhluk. Sekarang Barangkali mungkin kalian menyembah mereka, berdatang kepada mereka, berdoa kepada mereka, menyerahkan nazar, menyembelih kurban untuk mereka. Kalian menganggap bahwa mereka itu punya andil di alam susah, dibantah oleh Allah, diruntuhkan. Wa ma lahum iman min syirk. Gak punya andil mereka di alam ini. Yang ketiga, barangkali kalian menyeru mereka Barangkali mungkin kalian menurut kalian orang-orang yang kalian seru, makhluk-makhluk yang kalian berdoa kepadanya itu adalah pembantu-pembantu Allah. Allah kesulitan mengatur alam semesta ini. Subhanallah, kalau ini ada dalam pikiran mereka, mereka hafal ribuan kali, mereka baca setiap hari surat ayat surat yang paling mulia atau ayat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an, ayat kursi. Hafal mereka sampai ayat 6 ribuan kali mereka baca sehari. Allah menyatakan wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak kesulitan memelihara alam semesta ini. Atau kalian anggap Allah butuh bantuan? Nah, Allah pun membantah yang seperti itu dalam ayat itu yang kalian hafal. Juga dalam ayat surat Saba ini. Wa ma lahum min wa ma lahum minhum min zahir. Wa ma lahum minhum min zahir. Tidak ada bagi Allah dari mereka zahir penolong, membantu. Allah enggak butuh buan bantuan mereka. Allah enggak butuh pertolongan mereka. Kesulitan mengatur alam ini enggak. Allah nyatakan dalam ayat yang mulia tadi, wala ya'uduhu sifduhuma wa huwal aliyyul azim. Untuk menjaga memelihara alam semesta dan seisinya ini enggak sulit bagi Allah innahu razzaq <clears throat> innallahu warrazzaq dzul quwwatil matin atau mungkin kalian yang berdoa kepada sesuatu selain Allah minta pertolongan mereka hayyan wa mayyitan yang masih hidup ataupun yang sudah mati dalam hal-hal yang tidak mampu mereka lakukan kecuali Allah meminta syafaat mereka meminta rezeki pada orang-orang yang sudah mati nah minta pertolongan nah yang kalian seru mereka, kalian mengharapkan syafaat mereka, kalian datangi kuburan-kuburan mereka untuk mengharapkan syafaat mereka. Allah pun membantah. Nah, menurutnya ini, kata para ulama, mungkin kalian menganggap setelah gugur tiga tadi, mungkin kalian menganggap bahwa Allah itu tidak tahu tentang hajat hamba-hambanya. Jadi Allah butuh ada orang-orang yang menyampaikan hajat makhluk kepada Allah. Allah pun bantah Nah, mereka tidak akan bisa memintakan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Tidak bisa mereka langsung datang. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, pemilik sahibu syafaatil ummah, pemilik syafaat ummah paling agung, itu tidak langsung mengatakan sudah kalian bebas. Ketika umat manusia berduyun-duyun datang kepada bapak mereka, bapak kita Adam, minta tolonglah doakan bukan minta Adam yang untuk menyelamatkan mereka tapi minta supaya Adam mintakan syafaat Adam Nabi Adam tidak berani bapak kita tidak berani merasa malu pada Allah padahal dosanya sudah diampuni oleh Allah kesalahan beliau sudah diampuni nah datang kepada Nabi Nuh juga tidak berani Nabi Nuh datang kepada Nabi Ibrahim Khalilur Rahman tidak berani Nabi Ibrahim merasa telah melakukan tiga kesalahan datang kepada Nabi Musa. Juga Nabi Musa tidak berani. Merasa terlanjur memukul orang sampai meninggal dunia. Kemudian datang kepada Nabi Isa. Tidak disebutkan kesalahan dia. Tapi beliau mengarahkan. Sana temui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma Yang telah diampuni oleh Allah. Dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu pun Rasulullah tidak mengatakan. Ya sudah kalian bebas syafaat saya berikan. Tidak, karena bukan beliau pemiliknya. Beliau datang kepada Allah analah analah membawa liwaul ham, bendera mahamid yang kemudian Allah berikan kepada beliau ketika beliau sujud di bawah arsh dibukakan oleh Allah yang sekarang beliau katakan ketika beliau masih hidup nah, ya ketika beliau di dunia beliau mengatakan la uhsi sanaan alaik aku tidak mampu untuk menghitung-hitung pujian karena belum dibukakan oleh Allah pujian Allah Nama-nama Allah yang Maha Indah itu banyak yang kita disuruh menghafalnya 99. Tersebar dalam Al-Quran dan Sunnah. Mahamid-mahamid tersebut beliau dapatkan di padang mahsyar ketika beliau sujud di bawah Allah Allah pun berkata, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wasal tu'fah. Wasfa' tu'syafa'. Angkat kepalamu atau dalam dalam yang lain yang lain disebutkan kul tusma bicaralah didengar keperkataanmu wasal tuqtah mintalah masih dikabulkan permintaanmu wasfa syafa mintakan syafaat masih diterima syafaat syafaat baru beliau berdoa tentang keadaan manusia akhirnya diselesaikan oleh Allah dan umat beliau didahulukan dari dari ayat ini dua ayat ini kata para ulama kalau mereka mau berpikir orang-orang musyrikin itu. Tapi anna lah. Anna yakunu hada. Nah, bagaimana mungkin kalau di zaman kita? Kalau di zaman itu mereka fitrahnya masih bersih. Dalam artian fitrah mereka tidak dikotori oleh filsafat-filsafat Yunani, filsafat-filsafat Cina, India, apalagi filsafat-filsafat Yahudi. <clears throat> bersih Nah, sehingga ketika fitrah itu yakni hati mati jiwa mereka masih selamat, bebas, merdeka, tidak didikti dengan filsafat-filsafat kotor ini, mereka nah, masih bisa melihat fitrah itu walaupun terkotori, redup karena diseret diseret oleh saya pengaruh pergaulan orang tua, pendidik, pembina lingkungan mereka, ketika bertemu dengan cahaya Al-Quran yang memang cahayanya luar biasa kuatnya, yang seandainya diturunkan ke gunung, hancur gunung, lebur gunung itu, bertemu dengan hati yang masih punya fitrah ini. Sehingga, nah, gayung bersambut, runtuh kesombongan-kesombongan jahiliyah di dalam hati mereka. Tunduk mereka kepada Allah. Mudah mereka untuk menangis ketika mereka ingat ayat-ayat seperti ini. Malu mereka kenapa betapa bodohnya mereka dahulu. Walaupun kadang-kadang mereka cerita bersama Rasulullah mengingat betapa jahilnya betul mereka di zaman dan jahiliyah. Nah, makan bangkai, kurma disembah, lapar dimakan. Ini mereka. Adonan tepung, Masya Allah. Dibawa dalam perjalanan, kemudian mereka teringat mau bersyukur atau meminta perlindungan kepada sesembahannya. Nah, dibuat nggak punya apa-apa, nggak punya apa. <clears throat> Kalau mereka di jalan bertemu batu yang bagus, mereka jadikan ilah. Sujud mereka, sembahan mereka bentuk. Subhanallah. Ini betapa jahilnya mereka. Kadang sehingga kadang-kadang ketika mereka berkumpul bersama Rasulullah, ingat nostalgia masa lalu, tertawa mereka mentertawakan diri mereka sendiri. <clears throat> Tapi di zaman kita seperti sekarang ini, di mana mereka yang masih punya fitrah yang bersih? <clears throat> dikotori dengan pemikiran-pemikiran budaya-budaya barat, filsafat-filsafat barat, Yunani, Nam, Cina, yang lainnya. Apalagi Yahudi yang sekarang paling berperan. Ya. Sehingga susah Al-Quran itu untuk menembus mentah. Bukan karena Al-Quran yang nggak kuat. Nah. Kalau memang Allah mau, memang bisa tembus Ya, yudilullahu man Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Runtuh sebetulnya kalau mereka mau berpikir, kalau mereka mau menggunakan akal, tapi akal mereka sudah tumpul. Dikarenakan apa? Tertutup dengan syahwat dunia, sehingga tidak lagi akal itu berfungsi menahan mereka dari hal-hal yang membahayakan diri mereka. nasallahu alaihi wasallam. Nah ini digiring kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan sifat-sifat perbuatan Allah dengan nama-namanya yang maha indah itu, yang terbaik itu, yang dari situ kita tahu bagaimana sifat Allah luar biasa agungnya. Nah, betapa bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini tidak lepas dari 99 nama Allah yang Allah perintahkan kita untuk menghafalnya lewat lisan Rasulnya. Dijanjikan surga. Man halal jannah. Subhanallah, semua yang terkait. Nggak mungkin Allah membiarkan syariat Islam ini akan ternoda. Nggak hakim, nggak hik, nggak hamid berarti Allah. Kalau membiarkan Islam ini kalah, membiarkan kaum muslimin ini terhina. Tidak. beluakum ayyukum ahsanu muamalah itu yang Allah inginkan. Untuk melihat siapa amalan, amalan Bukan karena Allah lemah. Al-Haq itu, seperti kata para ulama kita diantaranya Syekhul Islam, semakin dia ditentang, semakin dia dipojokkan, semakin dia dimusuhi, itu bukan semakin redup, semakin berpendar cahayanya, semakin kuat kemilaunya. Tapi liman lahu qalbun aw al sam'a wa syahid bagi orang-orang yang masih punya hati. Yang betul-betul mencurahkan pendengarannya untuk mau mendengar ayat-ayat Allah. Dan ia menyaksikan punya ilmu. Dibimbing oleh Allah. Maka siapa yang betul-betul mencari hidayah dari Al-Quran, pasti mereka akan dapatkan. Kata, nah, Syekhul Islam. Apapun keadaannya, kalau betul-betul dia memang talabul huda min Al-Quran, dapat. Nah, banyak ayat Al-Quran seperti ini digiring. <clears throat> Subhanallah kita sudah lewat dalam ayat bab yang lalu tentang syirik mahatil mahabbah. Awal ayat tersebut Allah menyebutkan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ilah kamu sesembahan kamu tempat kamu bergantung itu adalah ilah yang satu. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna fi khalqis samawati wal ard. Diterangkan oleh Allah. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, pertukaran malam dan siang, wakhtilafil laili wan nahari was al ard. <clears throat> Kan? Wakhtilafil laili wan nahari wal la ilaha illallah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr dan Allah tundukkan kapal-kapal yang berlayar di lautan, di sungai. Ya. Wa nam fil wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, membawa hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Wa tasrif riyah, pertukaran peraturan peredaran angin diatur oleh Allah. Oleh Allah. Wa wa tasrif riyahi musakhkharatin baina samai wal ardh wasahabil bainah musakharatin bainas samai wal ard dan awan-awan yang dikendalikan diatur oleh Allah antara langit dan bumi. Nah, musakhar bain musakharatin bainas samai wal ard wa anzala minas samai ma'an fa ahya bil ard ba'da mautiha wa basta fiha min kulli sama wa basta fiha min kulli min kulli dabbatin wa tasrif riyah wa sahabil musakhar bainas samai wal ard la ayatin. Hadis terbalik. Nah, jadi pengaturan-pengaturan yani angin, peredaran angin di, di ditahannya apa namanya kapal-kapal bisa berlayar di lautan ditundukkannya awan berjalan di antara langit dan bumi itu semua tanda-tanda bukti bagi orang-orang yang berakal itu tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala tentang ilah tadi tentang ayat yang sebelumnya tadi ilahukum ilahun wahid la ilaha illa warrahmanurrahim rahim ini tentang Allah Nah, ilah yang kalian sembah itu ini sifatnya. Nah, untuk mau membuktikan bahwa dia adalah ilah yang wasatu, ini dia menciptakan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, peredaran angin, Nah kemudian Allah turunkan hujan, kemudian Allah sebarkan di muka bumi itu menjadi binatang-binatang ternak, manusia, tumbuh-tumbuhan semuanya seperti dalam ayat ini dan surah Al-Baqarah ini. Itu semua ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Orang yang berfungsi akalnya, mampu dia memikirkan. Tapi setelah Allah menyebutkan yang demikian, kita dapatkan dalam ayat berikutnya. Ternyata di antara manusia ada nah, Muminan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka lebih cintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Berkorban mereka untuk makhluk-makhluk yang mereka cintai tadi sebagai tandingan Allah. Nah, ada ayat ini diingatkan kita. Jangan kamu buat tandingan untuk Allah padahal kamu sudah tahu Allah yang menciptakan itu semua. Nah, ini kekuasaan-kekuasaan Allah itu menggiring kita. Ini dari perbuatan-perbuatan Allah. Nah, belum lagi dengan sifat-sifat Allah yang lain dan kemudian nama-nama Allah. Sampai pada tingkatan disebutkan oleh para ulama kita ma'rifatullah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu berhubungan timbal balik. Yang satu keniscayaan bagi yang lain dengan tauhid. Mereka yang bertauhid, mereka pasti mengenal Allah. Mereka yang mengenal Allah pasti mentauhidkan Allah. Ya. Nah, hatta dalam urusan hukum sekalipun tidak akan lepas dari Asmaul Husna. Nah, nah ini terkait dengan ini. Semua dalam Al-Quran seperti itu. Nah kemudian di dalam Al-Quran itu Allah terangkan tentang konsekuensi-konsekuensi tauhid, perintah dan larangan. Nah, perintah dan larangan halal haram, hukum jaza, pahala, siksa, nah, apa yang Allah berikan untuk orang-orang yang bertauhid, apa yang Allah janji ancamkan untuk orang-orang yang mengingkari menentang tauhid. Itu ada di dalam Al-Qur'an semuanya. Ini ini Al-Quran. Isinya semua adalah tauhid. Nah, semua ayat-ayat Al-Quran itu adalah penjelasan-penjelasan penting yang terkait dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Fatihah. Inti dari Al-Fatihah itu dalam karena na'budu wa karena nasta'in. Ini intinya Al-Qur'an. Yang tidak dia ada diturunkan di dalam Al-Qur'an, di dalam Taurat dan Injil yang semisal ini tidak ada. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran juga. Wal Quran al-Azim. Sab'ul masani. Ada yang di dalam riwayat juga disebutkan turunkan oleh Allah dari tahta arsh. Nah, surat yang paling agung, induk. Para ulama kita pun ber, ber, ini jihad untuk menerangkan tentang makna eh, Ibnu Qayyim misalnya dengan apa membuat madari salikin tentang iya karena na'budu wa iya karena sain Satu ayat ini. Beliau mengatakan Al-Qur'an itu saripati dari seluruh kitab yang Allah turunkan. Nah, semua yang diturunkan oleh Allah itu dalam sekian ratus, seratus berapa belas, seratusan eh, eh, kitab itu di dalam Al-Quran. Nah, semua kandungan Al-Quran itu ada dalam Al-Fatihah. Dan inti dari dalam Al-Fatihah itu dalam iya karena ambudu, iya karena nasta'in. Nah, nah ini yang perlu kita bahwa Al-Quran memang berisi tentang tauhid. Jadi tidak akan mungkin bagi orang yang memang ingin menyelamatkan dirinya, dapatkan ampunan dari Allah dan rahmat untuk mereka itu tidak mau atau bosan belajar tauhid. Bosan belajar tauhid berarti dia juga bosan belajar Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Setiap saat kita butuh untuk memperbaiki tauhid kita, meluruskan tauhid kita. Syekhul Islam ditanya, dipuji-puji. Amana, adapun saya senantiasa setiap saat memperbaiki keislaman saya. Senantiasa memperbaiki, memperbaharui, ke, mengoreksi, merevolusi lagi ke keislamannya. Merasa melakukan kesalahan. Nah, perbuatan zalim ataupun yang lainnya kembali perlu kita setiap saat memperbarui keikhlasannya ketauhid ketauhidan nah makanya mereka disebutkan ketika mereka betul-betul mengucapkan dalam zikir sabah dan masaknya raditu billahi rabba rabbil islami dina bi muhammadin sallallahu ya luar biasa dia dapatkan faedah yang besar membersihkan hatinya ya Apalagi dalam doa-doa zikir yang lain yang itu selalu juga dibaca oleh Rasulullah setiap kali dalam keadaan terjepit dalam artian kerb, kurab, bencana, misalnya petaka, kesulitan, kesempitan. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, Allah, Allah, la usyar, Allah, Allah, Rabbi, la usyriku bihi syai'ah. Sedih, bunda, resah, panik, takut, sumpek, nggak karuan batin kita, pikiran kita. Diajar kalau Rasulullah SAW bacaan-bacaan seperti ini, ingat kepada Allah, Allah Allah Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Ini, ya. Nah ini yang kita harus ingat. Nah ini, ini kalimat-kalimat seperti ini. Falata ja'alulillahi anda dan wa antum ta'lamun. Kita sudah tahu fitrah yang ditanamkan oleh Allah dalam diri kita itu yang mungkin selama ini tergeser karena diseret juga dirusak oleh syaitan al jin wal in diingatkan kembali mari kita perbaharui kita sudah tahu Allah itu yang segala-galanya maha sempurna menciptakan melihara kita jangan buat tandingan tidak ada yang bisa menyaingi Allah laisa lahu laisan kamitsli syai wa lam yakun lahu kufuwan ahad la ilaha illallah ini intinya nah Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu fil ayat tentang tafsir ayat ini. Al-andad jamak dari nid yang artinya nazir dan di sini beliau katakan huwa syirik yaitu syirik. Mempersekutukan Allah membuat sesuatu yang sepan, sebanding dengan Allah. Membuat mengadang-adakan sesuatu yang setara dengan Allah. Ini artinya. Akhfa. Nah syirik itu akhfa min dabi bin namal. Terkait dengan ayat ini Nah, beliau menerangkan satu sisi yang lain. Nah, ini bukan bertentangan, nggak bertentangan dengan pernyataan ulama yang lain tentang ayat ini, waktu yang kita sebutkan tadi juga. Nah, syirik itu kata beliau, afa min bin lebih halus, lebih tersembunyi dari langkah semut, alat safatin sauda di atas sebuah batu cadas yang hitam, fi zulmatil lail. Dalam bahasa yang lain, fi zulm fi Lailatul Zalma dalam gelapnya malam. Ada yang bisa meraba, mengetahui, mendengar langkah semut di atas tegel, di atas keramik kita ini yang putih ini misalnya. Matikan lampu, lihat, dengar. Bisa dia merasakan keberadaan seekor semut? Tidak. Seperti itu halusnya syirik itu masuk ke dalam hati hati kita. Nah, seperti ini kita tidak merasa butuh dengan pelajaran tauhid. Mereka khawarij, orang-orang ahli bid'ah, hizbiyun. Merasa, wah, tauhid itu cukup 15 menit. La haula wa la quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup 15 menit, cukup 30 menit, satu jam. Tidak akan. Seumur hidup. Kita butuh memperbaharui, mempelajari tauhid ini. Mengulang-ulang, melihat lagi, mengoreksi diri, diri sendiri. Karena lebih halus kita merasa diri kita subhanallah, ikhlas, masya Allah. Ternyata dia merambat dalam hati. Ada setitik sehalus ujung rambut keinginan untuk yang lain selain Allah. Dorongan dia berbuat karena sesuatu selain Allah. Tidak kita sadari. Buktinya apa? Terjungkal. Ketika itu tidak kita sadari, kita terjungkal dengan perbuatan-perbuatan lain yang menunjukkan bahwa kita ibadah itu tidak ikhlas sebelumnya, tidak jujur sebelumnya. Nah, kita berlindung pada Allah. Nah. Qala di antaranya sifat bentuknya wa huwa an taqul kamu mengatakan wallahi kan sumpah demi Allah wa hayatika ya fulan wa hayati demi hidupmu dan demi hidupku wahai fulan sudah dia bersumpah demi Allah. Nah kalau dia orang sekarang, wallahi wa rasulillah. Demi Rasulullah. Lebih parah lagi. Demi kiai fulan. Demi apa lagi? Entah. Nah, pakai sumpah pocong. Nggak, nggak cukup dengan nama Allah. Nah, kisah yang pernah mungkin anda ingatkan juga. Nah, ya, ketika seorang mudaris, seorang alim mengajarkan di sebuah negeri atau dia bersumpah, wa Ka'bah, demi Ka'bah. Murid yang baru belajar tauhid ini, masya Allah. Nah, baru pulang turun gunung dari nah, tempat dia belajar, di tempatnya yang lain, negeri yang lain, negeri ini, negeri, negeri tauhid. Sayang kepada syekhnya. Syekh, saya ingin bacakan kepada anda hafalan hasil pelajaran saya. Tolong dikoreksi sampai pada beberapa ayat setelah dia baca surat sampai pada surat liila fi quraish Dia baca ila fihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu hadzal bait. Kaget syekhnya. Kamu salah itu bacanya, ulangi. Falyabudu hadal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu hadal bait. Diulang-ulang. Kamu kok baca seperti itu? Salah, yang benar itu falyabudu rabb hadal bait Maaf, nah, salah. Enggak, soalnya kemarin saya dengar antum membaca mengucapkan wal Ka'bah demi Ka'bah. Terdiam syekhnya. Mungkin saya yang salah baca atau gimana sih? Sadar, ternyata beliau yang salah mengakui kesalahannya. Nah, ya tidak pantas kalau dia ini memang wallah alam ada beberapa sebagian mentakwil nah tapi yang jelas sumpah demi selain Allah itu hanya hak Allah Allah bersumpah demi makhluknya tidak ada hak untuk kita bersumpah dengan kecuali dengan nama Allah Qala wa taqul dan juga kamu mengatakan laula kam kulaibatu hadza la atana lusut. Nah ini kan sering kita coba kalau nggak ada anjing kecil ini kita kemalingan. Ini ternyata difahami oleh Ibnu Abbas sebagai perbuatan syirik. Membuat tandingan. Seolah-olah yang melindungi kita, yang menghalangi datangnya maling itu adalah Sulaibah. Siapa yang menggerakkan anjing kecil itu untuk bisa menyala? Ya. Nah. Walau lal battu fid dari la atal lusus. Kalau tidak ada bebek itik di dalam rumah, pasti datang maling. Saya membuat dia meleter. Membuat dia berpotek seperti itu, misalnya ayam. Wa kaulu rajuli sahibihi, Masya Allah wa syi'ta. Dan juga ucapan seseorang kepada sahabatnya, kepada temannya. Seperti sebagian sahabat berkata kepada Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta. Padahal Allah menyatakan wa mata syauna illa an Allah rabbul alamin. Kehendak kita itu di bawah kehendak kehendak Allah. Kita berkehendak begini, maksimal kita lakukan. Inginnya ini sasaran kita. Gagal. Kenapa? Bukan kehendak Allah itu. Allah tidak menghendaki itu terjadi. terjadi. Bagaimana kita mau memaksakan? Nah, kita hanya berusaha, berusaha sehingga dari ucapan itu tidak layak. Itu dianggap menyamakan kehendak manusia dengan kehendak Allah dan itu membuat tandingan bagi bagi Allah dalam hal lafaz padahal dalam hal lafaz itu dari yang kecil beliau urutkan nah yang terbiasa manusia itu mereka bersumpah kemudian eh, ulaibah ini tadi nah wa qaulur rajul dan ucapan seseorang laulallahu wa fulan kalau tidak ada Allah dan si fulan berarti si fulan ini punya andil bersama Allah dalam mengatur terjadinya per nah. La taj'al fiha fulan hadza kulluhu bihi syirkun. Jangan kamu buat di dalamnya itu si fulan. Kamu barengkan, kamu iringkan dengan Allah. Itu semua dengan perbuatan seperti itu adalah syirik. Nah, rawahu Ibnu Abi Hatim dan dinyatakan jayyid sanatnya oleh cucu beliau Sulaiman. Nah, dalam tafsir Aziz Ahmad. Nah. Qala wa an Ibnu Umar radhiyallahu an anna Rasulullah SAW berkata Rasulullah SAW bersabda man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak siapa yang bersumpah dengan selain Allah dia telah kafir atau berbuat syirik rawahu Tirmizi wa hasanahu wa sahahahu al-Hakim dinyatakan pula Nah, disahkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami'. Nah, itu juga membuat bukan apa perbuatan tamen tandingan-tandingan bagi Allah dalam hal lafaz. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an an la an ahli ini kita sebutkan kemarin, la an ahli fa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahli fa bi ghairihi shadiqan. Bersumpah aku demi Allah tapi dusta itu lebih aku sukai. Kenapa? Sumpah dusta ini yaminu famus Kenapa dikatakan Emilun Khamus? Yaghmisu sahibahu ila, ila jahannam. Yang membenamkan pengucapnya ke dalam neraka. Itu Yaminul Khamus. Sumpah demi Allah tapi dusta. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Pokoknya demi Allah. Saya tidak berbuat. Padahal berbuat. Kan dusta berarti. Tapi itu lebih mending dibandingkan orang itu bersumpah bi khairihi sadiqan. Jujur tapi sumpahnya demi selain Allah. Tadi dosa besar, yaminul khamus, dan ini syirik. Ini sih syirik. Maka dikatakan oleh para ulama, syirik itu akbarul kabair. Lebih, lebih besar dari dosa-dosa besar. Orang itu berzina, mencuri, merampok, membunuh, korupsi, tapi dia tidak tidak syirik, masih mending Daripada orang yang mungkin terlihat di dalam masjid tapi menyembah kuburan. Nah, berdoa kepada penghuni kubur, minta syafaatnya. Nah, ya, bernazar untuk penghuni kubur itu lebih celaka daripada korupsi yang meskipun dia korupsi tapi dia bertauhid. Nah, tidak pernah ke tidak pernah dia tahu dia salah misalnya lebih baik lagi. Nah, daripada orang-orang yang mereka di dalam masjid tapi menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah. Ini tadi kata Ibnu Mas'ud, baku bersumpah demi Allah tapi dusta itu lebih aku sukai. Artinya bukan dorongan ini. Bukan buah berarti boleh, bukan. Ya. Seandainya ya, seandainya kalau saya bersumpah sungguh kalau saya ini kan makanya beliau katakan la'an pak. Ini kan menunjukkan perbuatan itu hmm, kalau nanti kalau aku mau bersumpah, betul-betul kalau aku mau bersumpah demi Allah kadiban itu lebih aku sukai. Nah, daripada bersumpah demi selain Allah tapi jujur. Nah, lebih ber, lebih berat. Makanya dikatakan kita nah, takjub dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah ketika Abu Zar sampai sampai megang-megang hidungnya. Wa in ragima Ma'amfu Abu Zar. Ya, ketika orang yang butuh betul dia bertauhid. Nah, ini beribadah hanya kepada Allah, tapi jatuh dalam perbuatan syirik, apa perbuatan zina, mencuri, jasrik, ya yazni. Nah, tapi tidak ada kesyirikan dalam hatinya. Dalam artian sebenarnya berdoa kepada sesuatu selain Allah, bergantung kepada sesuatu selain Allah, tidak ada. Dia di dalam jannah. Selamat dia daripada orang yang mereka itu masya Allah ibadahnya besar ibad banyak tapi dia berdoa kepada sesuatu selain selain Allah. Qala wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah bersabda la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Kenapa dibedakan di situ dengan antara waw dan tsumma? Kalau waw itu mutlaqul jama' Nah, ya, ini jamak artinya menunjukkan apa? Bahwa ada ini persamaan arti nah, antara ma'tuf dengan ma'tuf alaihnya. Nah, karena muta Tapi kalau dengan summa itu menunjukkan adanya, adanya tartib, menunjukkan ada urutan, ada jeda bahwa kalimat yang setelah summa, setelah huruf ataf ini lebih rendah dari ma'tuf alaihnya dari yang sebelum huruf apa. Nah, nah dalam hal seperti ini boleh. Tapi sebagian ulama menyebutkan kalimat isumma ini kalau terkait dengan apa namanya amalan-amalan qalbiyah seperti tawakal ini tidak boleh. Karena di antara mereka menyebutkan tawakal itu amal qalbi. Tidak boleh dia mengatakan tawakal tu Allah summa alaika. Tidak boleh. Karena itu amalan hati. Tetap dia mengatakan tawakal kepada Allah. Selesai. Walau rawahu Abu Dawud di di sahihan. Sahih. Nah, Wajaan Ibrahim An-Nakhai annahu yukrah dari Ibrahim An-Nakhai orang-orang yang termasuk belajar mengambil ilmu dari orang-orang yang ini apa namanya mengambil ilmu dari Abdullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di, dianggap makruh ucapan-ucapan auzubillahi wabika tidak disenangi. Nah, kalau mereka dahulu mengatakan makruh itu nah dekatnya kepada hak kepada yang haram. Wa yajuzu an yaqul tapi boleh dia mengatakan auzubillahi summa bika. Qala wa yaqul laula Allahu summa fulan. Boleh juga dia mengatakan seandainya tidak ada Allah kemudian engkau wahai fulan. Nah, Wala taqulu laulallahu wa fulan. Tidak boleh disamakan dengan wow atau. Kalau tidak ada Allah dan engkau. Karena menunjukkan apa? Sedera, sederajat. Nah, dan itu tidak boleh. Dan ini nah, termasuk di antara upaya-upaya nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita yang dikumpulkan oleh beliau rahimahullah untuk upaya membentengi kita dari syirik. Nah, walaupun itu dalam hal-hal yang terringan, ucapan-ucapan. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini dulu mungkin besok insya Allah kita baca keterangan dari Syekh Sandi. rahimahullah.